بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik ini sesi yang keenam sesi yang terakhir di pertemuan yang ke-14 ini dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm, kitab yang ke-9 Kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Baik, kita akan menyelesaikan bab yang ke 15. Hadis yang terakhir di dalam bab ini berkata penulis rahimahullahu taala wa anin Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhuma annahu qala An-Nawas bin Sim'an di kasrah sinnya ya, yang pastinya begitu ya saya nggak ingat apakah ada Babat yang memfathahnya ya Allah alam ya cuman di kebanyakan syarah disebutkan di kasrah sinnya ya biasanya kalau mau dipastikan dia di kasrah atau di fathah itu dibaca di buku-buku biografi umum atau dibaca di buku-buku khusus tentang itu buku-buku khusus tentang itu di buku tentang al-mustabihat, al-mutasyabih, al-muhmalat. Ya seperti itu buku-bukunya. Baik. Dikatakan di sini dari An-Nuwas bin Sim'an radhiyallahu anhu kala, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza arada Allah taala ayyuhiya bil amr takallama bil wahyi" Apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, ya, sini ida arada penetapan sifat irada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan irada itu terbagi berapa? Terbagi dua, ada irada kauniyah qadariyah dan ada irada syariyah diniyah. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر apabila Allah berkehendak untuk mewahyukan perintah takallama bil wahyu Allah berfirman dengan wahyu itu Allah berbicara dengan wahyu tersebut Iya. Baik. Jadi ya, kalau disebutkan Allah berbicara dengan wahyu. Ya. Maka ini keagungan tersendiri terkait dengan firman Allah. Karena di hadis yang telah lalu bagaimana malaikat itu ketika mendengar firman Allah dalam keadaan patuh tunduk seperti itu. Sampai di antara mereka ada yang pingsan. Dan juga di dalam hadits ini ditegaskan bagaimana kondisi para malaikat. Coba kita lihat, akhadatis samawat min khurajafah, qala ra'datun syadidah. Ya, ketika Allah hendak berwahyukan perintahnya, dia berfirman Allah berfirman dengan wahyu itu, maka langit-langit bergetar. Atau beliau berkata, berdentum dengan keras. Iya. Khaufan minallahi azza wa jal. Karena takut kepada Allah azza wa jal. Faida sami'a dhalika ahlus samawat fa'iku wa kharru lillahi sujjala Tatkala mendengarkan firman Allah tersebut, para malaikat penghuni langit pun saiku tersungkur tersungkur wakarru sujada dan mereka bersimpu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kondisi para malaikat ya ketika mendengar firman Allah. Dan dimaklumi bahwa Al-Quranul Karim firman Allah itu bukan? Hah? Kalamullah. Bahkan dari firman Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Al-Qur'an itu jika diturunkan ke gunung "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Di gunung. Ini lihat kondisi malaikat mendengarkannya. Subhanallah kita karena kurangnya rasa takut kita, kurangnya keimanan kita, ya membaca kalam Allah biasa-biasa ya mendengarkannya juga biasa-biasa saja Ya. Maka membaca nas-nas yang seperti ini itu harusnya menambah untuk kita semua pengagungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau fayakunu awwalu may yarfa'u ra'sahu Jibril. Bisa juga dibaca awala فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام maka di antara malaikat iya Jibril adalah malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya dan ini terdapat keutamaan Jibril alaihi salam kenapa disebut alaihi salam Jibril kan para nabi disebut apa alaihi salam. Terus Jibril, kenapa disebut alaihi salam? Hah? Karena malaikat itu rasul Allah Subhanahu wa taala ke rasul dunia. Sedangkan para rasul di dunia mereka adalah rasul Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi bersyirikat di dalam pengutusan. Ya rusulan. Mereka disebut rusulan di dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu bersyarikat di dalam irsal. Pengutusan. Karena itu malaikat disebut alaihi salam juga. Baik. Itu sebabnya ya kenapa kalau ada nama malaikat juga disebut alaihi salam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah memfirmankan kepada Jibril berupa wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dan ini terdapat keutamaan Jibril alaihi salam. Thumma yamurru Jibrilu alal malaika. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in Sa'alahu malaikatuha. Mada qala rabbuna. Setiap melewati satu langit, dia ditanya oleh malaikat penghuni langit tersebut. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita? Ya Jibril, wahai Jibril. Dan ini terdapat bagaimana keindahan kalamullah dalam diri-diri para malaikat itu. Sehingga ketika Jibril datang, mereka bertanya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan muslimah kalau dia ketemukan dirinya cinta mendengar kalam Allah, firman Allah, Ya. Maka itu tanda baik di dalam hatinya. Tapi kalau dia ketemukan dirinya terhadap kalam Allah, dia gelisah atau kurang dekat dengannya, maka ini tanda yang tidak baik. Jelas ya? Ini sifat-sifat kalau kita perhatikan bagaimana seorang mukmin itu harusnya dia lebih melatih dirinya untuk selalu cinta kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa sekarang ini subhanallah kadang kita dilalaikan oleh banyak hal dari Al-Qur'an. Kadang kita dilalaikan oleh hal-hal yang mubah, ada hal-hal yang makruh, ada hal-hal yang haram ada hal-hal yang haram. Sebagian manusia ada yang dilalaikan dengan mendengar musik. Ya, ada lagi yang kalau dikemas, oh ini lagu religi katanya. Hah? Dikemas oleh setan seperti itu. Ya, ada lagi kerjanya awalnya gemar dengar nasyid, nasyid, nasyid. Oh ini bagus nasyid ini. Ya. Kadang dengar dengar nasyid sampai menangis. Dengar Al-Quran tidak pernah menangis. Nah, ini penyakit ya dalam hati. Harus disadari. Harus dia ketahui. Jadi kapan seorang itu dia punya kecenderungan, misalnya ada nasyid, ada Al-Quran, dia lebih pilih mendengar nasyid, akhirnya ada sesuatu di hatinya, nggak bagus. Ya. Karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Law taharatil qulub lama syabi'at min kalami rabbiha." Andai kata hati itu suci, dia tidak akan pernah kenyang mendengar, tidak akan pernah kenyang dari membaca mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kadang hal-hal yang mubah ya. Dia cerita dengan orang, baca dari apa namanya berbagai media yang dia miliki itu lebih sejuk daripada dia membaca Al-Quran misalnya. Maka ini juga ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Baik, karena itu jangan sampai seorang itu dilalaikan dari Al-Quranul Karim. Ini pelajarannya menunjukkan kepada kita pengagungan terhadap Al-Quran yang merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang paling afdal ayat kursi disebut sebagai ayat yang terbesar ya tiga kul apa namanya kul eh, surah al-ikhlas ya itu disebutkan bagaimana Allah mencintainya nah dan disebutkan Al-Quran sebagai afdalul kalam kalam yang paling afdal. Allah berfirman dengannya, berbicara dengannya. Berbicara dengannya. Maka ini dari hal-hal yang perlu perlu kita renungi terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali Jibril melalui penduduk langit, maka di langit itu penduduknya bertanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Ya, wahai Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita? Maka fayaqulu Jibrilu qala al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Maka Jibril berkata bahwa Allah firman perkataan yang benar dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mitla ma qala Jibril. Maka semuanya pun semua seluruh dari malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril itu. فينتهي جبريل bil إلى ila أمره الله عز azza wa jal. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla. Baik. Ini hadith eh, siapa? An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di dalamnya ada dua. Yang pertama, bagaimana takutnya malaikat ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dan makhluk itu tidak berhak mendapatkan ibadah apapun, bukan tempat untuk berdoa dan ibadah yang lainnya. Sisi pendalilan yang kedua, ketika Jibril ditanya apa yang diucapkan oleh Rob kalian, maka Jibril berkata qala al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Ya, ini sama dengan ayat ya. Allah Firman yang hak dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, yang maha tinggi lagi maha besar dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan-sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat penetapan bahwa Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya kapan dia berkehendak dan bagaimana yang dia kehendaki. Dan keempat terdapat di dalam hadith juga penetapan sifat irada bagi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan sifat al-ulu, ketinggian Allah di atas makhluk. Dan terdapat keutamaan Jibril. Dan terdapat keutamaan para malaikat, kecintaan mereka untuk mengetahui firman dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Selesai ya bab ini oleh penulis rahimahullah taala di sini disebutkan 22 pembahasan. Ada 22 masail di dalam bab ini. <clears throat> Kata beliau rahimahullah taala fihi masail terdapat di dalamnya masail. Al-ula tafsirul ayah. Yang pertama tafsir ayat. Ayat yang mana yang dimaksud? Hmm? Ayat yang dibab ya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ya. Sudah kita terangkan apa artinya fuzzi'a an qulubihim? Zala anha al-faza hilang dari mereka rasa takut. Ya, kulubihim him di sini hati-hati mereka. Mereka siapa? Para malaikat. Baik. Yang kedua kata beliau Asaniyatu ma fiha minal hujjati ala ibtali syirk khususan man ta'allaqa ala salihin وهي ayatul التي قيل إنها تقطع uruqa شجرة الشرك من القلب nah, Ini ya yang kedua. Yang kedua kata beliau ayat tersebut mengandung argumen akan kebatilan syirik. Khususnya syirik pada orang-orang saleh, ketergantungan pada orang-orang saleh. Iya. Jadi ayat ini tegas ya, memutus ketergantungan kepada orang-orang salih saya katakan tadi dari berapa sisi? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena di ayat diterangkan bahwa malaikat juga makhluk yang lemah. Dia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala takut kepada Robnya. Jelas ya? Maka dia adalah makhluk, para malaikat adalah makhluk, bukan tempat untuk beribadah. Kemudian sisi yang kedua pada akhir ayat, wahwa al-aliyu Al-Kabir. Dialah yang maha tinggi lagi maha maha besar. menunjukkan satu-satunya berhak untuk diibadahi. Iya. Kemudian kata beliau ayat tersebut juga ya. Inilah yang dikatakan tentang ayat bahwa ayat ini memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati seseorang. Nah, ini julukan untuk ayat ini ya. Ada mengatakan bahwa ayat ini memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati yang mengatakan hal tersebut adalah apa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Jadi ayat ini ya, dan ayat sebelumnya. Ya, karena ketergantungan hati itu hanya pada empat hal saja. Yang pertama, kalau hal tersebut punya kekuasaan, maka ini sudah diputus. La yamlikuna mithqala darratin fis samawati wal ard sudah terputus. Ketergantungan yang kedua mungkin dia punya saham andil di dalam kekuasaan. Ini juga sudah diputus karena Allah firman وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ Mereka itu tidak memiliki saham apapun dalam langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi. Terus yang ketiga, وَمَا minhum مِنْهُمْ tahir. Ya mungkin tidak ada sahamnya, tapi dia pembantu mungkin di situ pegawai. Ya. Ini juga tidak. Nah, Allah tidak memiliki seorang apa yang membantu di situ. Sisa yang keempat dari bab syafaat. Ya, jadi mungkin dia tidak memiliki, tidak ada saham, dia bukan pegawai, tapi bisa merekomendasi. Ya, ini juga sudah diputus. Syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah. Kecuali siapa yang diizinkan. Jadi empat ini, ini memutus seluruh akar-akar kesyirikan dari hati. Iya. Makanya kalau ada orang jatuh di dalam kesyirikan, nah itu lihat. Sebab kesyirikan yang melekat di hatinya itu apa? Dia tergantung di mana? Putus dari arah itu. Putus dari arah tersebut. Nah, ini seorang kalau paham kita kitabut tauhid, dia akan mengerti nanti bagaimana cara memutusnya. Iya. Bab-bab ini semuanya saling melengkapi. Sehingga seorang apabila telah mengkajinya dengan baik, dia akan jelas sekali apa itu tauhid dan betul-betul dia punya hujjah yang bisa memutuskan seluruh akar-akar kesyirikan tersebut. Baik. Kemudian yang ke tiga, satu tafsiru qaulihi qalul haqqa wa huwa al-aliyul kabir. Tafsir firman Allah ya. Mereka pun menjawab perkataan yang benar dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kabarkan kepada mereka bahwa Allah berfirman atau Allah tidak berfirman kecuali yang benar. Dan Allah Maha Tinggi. Kita telah terangkan ulu. Ketinggian Allah ada berapa tadi? Hah? Ada tiga. Ulu apa? Al-Qahar. Yang kedua. Ulu Al-Qadar. Yang ketiga. Ulu ad dad Wahuwa Al-Aliyu Al-Kabir. Al-Kabir artinya tidak ada yang lebih besar darinya. Tidak ada yang lebih agung darinya. Tadi saya dekatkan tinggal lima hal. Maha besar yang pertama dalam rububiyahnya. Yang kedua dalam uluhianya. Yang ketiga maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Yang keempat maha besar dalam agama dan syariatnya. Yang kelima maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Baik. Berikutnya, yang keempat. Ar-rabi'atu sababu su'alihim andalik. Sebab pertanyaan para malaikat akan wahyu itu. Iya. Kenapa mereka tanya apa yang Allah firmankan? Apa sebabnya? Ya sebabnya karena ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tersungkur pingsan. Iya. Jadi mereka tidak memahami ya Ketika sakin besarnya pengagungan mereka kepada Allah. Begitu rasa takut sudah dihilangkan dari hati mereka, baru mereka menanyakannya. ini menunjukkan pingsannya bukan karena takut mendengar firman Allah, tapi karena besarnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya setelah mereka sadar mereka tanya apa yang difirmankan oleh Allah menunjukkan bahwa mereka memang cinta untuk mendengarkannya. Baik. Jadi itu sebabnya. Kemudian yang ke lima al satu anna Jibrila yujibuhum biqaulihi ba'da dalika qala kada wa kada. Sungguhnya Jibril memberi jawaban bagi mereka setelah itu dengan ujarannya Allah firman demikian dan demikian. Iya. Karena Jibril adalah yang paling pertama mengangkat kepalanya. Iya. Dan Jibril adalah malaikat yang di, yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu. Itu tugas dari Jibril. Baik. Asadi satu dikru anna awwala may yarfa'u ra'sahu Jibril. Iya, yang keenam, penyebutan bahwa yang pertama mengangkat kepalanya adalah siapa? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Dan ini menunjukkan keutamaan Jibril. Iya. Menunjukkan keutamaan Jibril. Baik. Jadi ya, kalau masuk di dalam keimanan kepada para malaikat, itu luas ya pembahasannya. Ya. Bagaimana keimanan terhadap malaikat itu? Jadi malaikat itu kalau dia sudah turun, nah itu pasti turun dengan perintah. Pasti turun dengan perintah. Kalau di kondisi perang, malaikat turun, nah itu pasti akan menang kaum mukminin. Akan menang apa? Kaum mukminin. Jelas ya? Nah, karena itu ketika turun para malaikat kepada Nabi kaum Nabi Lot, apa yang terjadi? Hah? Kan dibinasakan kaumnya. Iya. Ketika turun para malaikat di perang Badar, ya, maka kalah kaum musyrikin. Jelas ya? Ya kalau antum dengar cerita orang belakangan katanya di Suriah ada malaikat berkuda. Pernah dengar cerita itu? Hah? Nah, itu banyak yang cerita ya. Ada lagi dai-dai populer yang cerita. Ya. Katanya dilihat pakaian malaikat berkuda, pakaian putih-putih kayak cahaya. Masya Allah, kalau malaikat turun ya sudah menang penduduk Suriah. Habis tuh Bashar Asad dengan tentaranya. Hah? Ini orang-orang nggak tahu di mana pembahasannya dari sisi pemahaman akidahnya keliru. Makanya tidak mengerti hal-hal yang seperti itu. Baik. Iya. Kemudian berikutnya as Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh Annahu yakulu li ahli samawati kullihim Liannahum yas'alunahu Ketujuh bahwa Jibril berkata kepada seluruh penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Ya, jadi penghuni langit ini bertanya kepada Jibril apa wahyu yang apa yang Allah firmankan. Maka Jibril pun mengabarkan kepada mereka. Nah, berikutnya yang kedelapan, annal ghasya ummu ahlas samawati kullahum. Subhanallah. Yang kedelapan seluruh penghuni langit pingsan karena mendengarkan firman Allah. Jadi pingsannya penduduk langit ini ini mencakup seluruh penduduk langit. Mencakup seluruh siapa? Penduduk langit. Jibril yang di para malaikat yang berada di langit itu di bawahnya, di bawahnya sampai ke langit dunia semuanya pingsan. Iya. Jadi ini meliputi mereka. Baik. Kemudian <clears throat> yang kesembilan atas yaitu ya irtiyafus samawat li kalamillahi ta'ala ya yang kesembilan langit bergetar keras karena kalam Allah ta'ala nah, ini langitnya ya itu tadi malaikat langit juga bergetar bergetar keras ya jadi kalau dalam Al-Quran lau anzalna hadal Quran ala jabalin itu terhadap gunung. Nah, ini bagaimana langit ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bergetar keras. Ya, subhanallah. Baik. Yang ke-10 dikatakan al ashiratu anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Yang ke-10 Jibril lah malaikat yang menyampaikan wahyu ketujuan yang Allah perintahkan. Ya. Karena eh, memang beliau yang ditugaskan untuk hal tersebut. Ya. Alasannya kata para ulama wallahu alam karena beliau adalah malaikat yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu. Yang ke-11 al-hadiyata asyrah dikru istirakis syayatin. Yang ke-11 penyebutan syaitan-syaitan yang mencuri wahyu. Ya, jadi harus diketahui ada syaiton-syaiton yang apa? Mencuri wahyu. Bagaimana dia saling tindih menindih, sambung menyambung. Ya, mencuri wahyu dari langit ya, sampai dibisikkan turun. Athaniyata asyrata yang ke-12 sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Ya, yang ke-12 cara syaitan itu naik ke langit sebagiannya menunggangi sebagian yang lain. Saling tindih menindih. Saling tunggang menunggangi. Sufyan ibn Uyayna mendekatkan pemahaman. Beliau balik telapak tangannya begini, beliau renggangkan jari jemarinya, menunjukkan sangat dekat. Ya, sambung menyambung. Baik. Asali sata asyurata yang ke-13 sababu irsali syuhub. Ya, sebab pelontaran apa namanya? api-api terhadap syaitan. Ini meteor ini di ya. Meteor itu bahasa apa namanya istilah tersendiri. Tapi kalau syihab kita sudah terangkan definisinya. Syihab itu dia kayak bola api, tapi asalnya dari bintang yang apa? Dilemparkan. Nah, kayaknya tidak cocok diterjemah meteor. Baik. Kemudian yang ke 14 Ar-Rabi'ata Asyrata annahu taratan yudrikuhu syihab qabla wa taratan fi uduni waliyihi minal Ya. Ada kalanya syaitan itu terkena syihab tersebut sebelum sampai berita yang sebelum menyampaikan berita yang dia dengar dan kadang terkadang pula syaitan telah menyampaikan berita itu ke, telinga walinya ya walinya itu ah, ini kalau dikatakan walinya ah, ini yang menghamba kepada syaitan yang punya hubungan dengan syaitan itu walinya namanya yang berasal dari manusia sebelum terkena syihab tersebut baik al-khamisata asyarata kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan kadang ramalan para paranormal atau dukun kadang adalah benar. Ya, itu kadang-kadang ya benar. Kenapa dia kadang-kadang benar? Nah, sudah dipahami apa sebabnya. Baik. Kemudian Asadi sata asyurata yang ke-16 kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadbah. Yang ke-16 dengan penyampaiannya yang terkadang benar, dukun atau paranormal tersebut berdusta dengan 100 macam kedustaan. Sudah dicampur dengan berapa? seratus macam kedustaan. Iya. Baik. Yang ke-17. As-sabi'ata asyrata. Annahu lam yasduq kadibuhu illa bitilkal kalima allati sumi'at minas sama. Ke-17 bahwa tidaklah kedustaannya tersebut dibenarkan kecuali dengan adanya satu kalimat berita dari langit itu. Nah, ini sudut bahaya ya kadang kebenaran itu menjadi ditinggalkan, kebatilan malah diterima. Karena kebatilan ini dikemas dengan sedikit dari kebenaran. Dikemas dengan apa? Sedikit dari kebenaran. Karena itu kalau ahlul batil dia bisa mengemas kebatilannya, maka itu sangat berbahaya bagi umat. Karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan." Yang saya sangat khawatirkan terhadap umatku adalah seorang munafik, dia jago berargumen munafik tapi jago dia berbicara. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya. Asamina ta'asyurata. Kubulun nufus lil batil. Kaifa yata'allakuna biwahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ati Subhanallah. Kecenderungan jiwa manusia untuk menerima kebatilan Bagaimana bisa mereka bersandar hanya pada satu berita yang benar dan tidak mempertimbangkan seratus kedustaan? Kok bisa diterima? Padahal sudah tahu kalimat benarnya cuma satu, dicampur berapa? Seratus kedustaan. Nah, ini jiwa manusia itu kadang seperti itu. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dengan kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Robku. Baik. Yang ke-19. Atas ya ata asyrata. Qawnuhum yulki ba'duhum ila ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Ya. Berita benar dari dukun tersebut diterima oleh sebagian manusia dari sebagian manusia yang lain. Lalu mereka menghafal berargumen dengan berita tersebut. Iya. Jadi kadang seperti itu ya. Diambil, dia hafal, dia jaga. Dia berargumen dengan hal tersebut. Al-Ishrun isbatu sifat khilafan lil mu'abtilah. Yang ke-20 terdapat penetapan sifat dan ini berbeda dengan sekte Mu'abtilah. Mu'abtilah itu adalah kelompok yang menolak sifat-sifat. Apakah dia menolak seluruhnya atau menolak sebagiannya? Kelompok Mu'abtilah itu ada lima kelompok Mu'abtilah. Yang pertama kelompok Jahmiyah, yang kedua kelompok Mu'tazilah, yang ketiga kelompok Al-Kullabiyah, yang keempat kelompok Maturidiyah dan yang kelima kelompok Al-Asy'ariyah. Ini lima kelompok Al-Mu'abtilah. Jahmiyah meniadakan seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud saja, sifat adanya Allah. Kalau kelompok Mu'tazilah dia tetapkan nama tapi dia tolak seluruh sifat. Ini Mu'tazilah. Kalau kelompok Kullabiyah pengikut Abdullah bin Said bin Kullab kelompok Kullabiyah ini dia tetapkan nama adapun sifat kalau sifat datiyah dia tetapkan adapun sifat ikhtiariyah fi'liyah ah, itu yang dia takwil dia tolak ini Kullabiyah kalau kelompok Asy'ariyah iya dia tetapkan seluruh nama dan dia tetapkan seluruh sifat uh, dia dia tolak seluruh sifat kecuali tujuh sifat saya kalau kelompok siapa asyariah kelompok Matur dia sama dengan asyariah hanya saja dalam penetapan sifat mereka ada sifat yang kedelapan mereka tetapkan sifat yang keberapa yang kedelapan nah, itu perbedaannya secara ringkas dan hadit-hadit ini bantahan terhadap mereka semua ya. Iya. Karena terlihat ya dari ayat dan hadit-hadit bagaimana sifat-sifat itu ditetapkan. Iya. Dan bagaimana apa namanya para malaikat itu tunduk semuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Jadi kalau kita lihat sifat ya, ada sifat kalam di sini. Terus ada penetapan suara Allah didengar oleh penduduk langit. Ada sifat al-ulu. Ya, sifat al-ulu. Ya. Maka ini semuanya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam hadis. Yang ke 21 al-hadiyatu wal isyrun. التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل penegasan tentang langit yang bergetar dan para malaikat yang pingsan itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang terakhir As-saniyatu wal ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada bahwa mereka para malaikat bersegera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis dari hadis An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini sampai sini dulu insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dua pekan mendatang insyaallah taala. Tiga makna istiwa, tolong diulangi. Saya sebut berapa tadi? Empat ya? Istiwa. Apa tadi? Satu, al-ulu. Yang kedua, al-irtifa. Yang ketiga, al-istiqrar. Yang keempat, as-sa'ud al yang tinggi, al-irtifa yang di atas, istikrar yang tetap. Iya. Dan as-saud kalau dikatakan masa ada ala syai itu artinya yang paling atasnya. Yang paling atasnya. Baik. Itu mana istiwa. Jadi pada mana istiwa tadi ingat ya ada dua ke, ada dua kekeliruan populer di sini. Kekeliruan yang pertama menafsirkan istiwa bermana apa? Istaula. Itu tidak ada sama sekali dalam makna yang disebut dalam bahasa Arab. Iya. Itu hanya dipakai oleh seorang dari bait syair yang tidak ada asal usulnya di kalangan orang Arab. Tidak ada sumbernya dalam bahasa Arab. Iya. Baik. Terus kekeliruan populer yang kedua, orang yang menerjemah Istiwa dia terjemah dengan apa? Bersemayam. Bersemayam itu kalau kamu bahasa Indonesia duduk. Ya, di atas tinggal sana. Dari empat mana tadi? Ada kata duduk di situ? Ada kata jalasa? Tidak ada. Jelas ya? Karena itu penerjemahan hati-hati ya. Penerjemahan. Ya, penerjemahan itu yang boleh kalau maknanya benar. Tapi kalau dia mentakwil, tidak boleh diterjemah seperti itu. Kalau begitu apa terjemahnya istiwa? Ya bilang aja beristiwa di atas arnya. Kan selesai. Ya, istiwa sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Itu tadi empat mana. Saya nggak tahu ada kalimat dalam bahasa Indonesia yang bisa mewakili. Ya. Baik. saya nggak tahu ya penanya yang mana yang dia tidak pahami di pembahasan hadis tentang lalat itu. Ya, kalau ada hal yang dia tidak pahami diputar lagi ya rekamannya nanti. Saya juga tidak mengerti dari sudut mana atau mana yang dia tidak pahami. Allah Maha Besar. Apakah boleh atau benar diartikan juga dengan datnya? Tidak ada yang lebih besar daripada dat Allah. Nah, ini sekarang dia masuk ke dalam hal-hal apa namanya yang perlu dalil di dalam hal tersebut. Yang di kalau disebutkan Allahu Akbar atau Al-Kabir adalah yang maha besar diimani dalam hal tersebut. Tapi kalau dia sudah masuk di dalam urusan berbicara tentang dat Allah, Nah, itu kan dia masuk di dalam bentuk apa? Kefiat itu perlu dalil khusus. Jangan masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Ini tadi yang saya ingatkan ya. Jadi kalau ada di pembahasan, ya itu fokus pada ke, makna keimanan dan tauhid. Hal-hal yang seperti ini sepanjang seorang tidak ada ilmu tentangnya, tidak diberitakan, tidak usah dia tanya-tanya. Tidak usah dia tanya-tanya. Apa adab-adab di masjid agar penuntut ilmu bermanfaat? Yang pertama dia ikhlaskan dirinya kepada Allah, kemudian yang kedua diagungkan masjid itu itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia meniatkan niat-niat yang baik di masjid. Sebab orang yang berada di masjid cinta berada di masjid. Dia memuji Allah, berzikir dan majelis ilmu, majelis zikir yang besar bertasbih di dalam masjid, selalu mengingat akhirat. Nah, ini semuanya dari hal-hal yang besar di dalam masjid. Dalam hadits budak yang dimerdekakan oleh Nabi dikatakan bahwa Allah di atas langit. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah di atas arsh. Arsh dan langit adalah berbeda. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya di mana ke Allah? Ya kok bisa bingung kayak begini? Ya. Langit itu dalam bahasa Arab as-sama itu jihatul ulu, apa yang berada di atas. Yang di atas itu tidak bertentangan dengan arus, tidak bertentangan dengan ulu, ya kan? Dari sudut mana bertentangannya? Ya diimani semuanya. Ya kalau ditanya di mana Allah, Ya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Di atas arsnya beristiwa. Sudah selesai. Itu yang diterangkan di dalam ayat-ayat dan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon keburukan untuk musyrikin yang telah melukai beliau, kemudian turun ayat peringatan dari Allah. Bagaimana dengan kunut nazila mendoakan keburukan untuk musuh-musuh Islam? Apakah termasuk dalam larangan ayat tersebut? Jadi sudah diterangkan ya kunut nazila disyariatkan. Nazila itu kalau terjadi kejadian menimpa kaum muslimin. Ya tetapi ayat ini turun, itu faedah yang kita petik bahwa di dalam masalah seorang itu dapat hidayah diturunkan siksaan padanya, dia dilaknat, ya dan seterusnya itu bukan di tangan Nabi, tapi itu dari sisi itu semuanya semata hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah bertanya di mana Allah merupakan kebatilan dan tidak penting ditanyakan? Lebih baik bertanya seperti cara khusyuk dalam sholat. Ya ini sok dia yang paling bertakwa, ya paling bagus. Nggak usahlah tanya-tanya seperti itu. Ya ingin lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya aneh juga ada orang model ajaib seperti ini. Nabi yang bertanya. Haditnya di sahih Muslim. Tidak ada yang melemahkan hadit ini kecuali orang-orang jahil saya. Dan pengikut hawa nafsu. Akan datang nanti suatu hari saya akan terangkan orang-orang yang melemahkan ini. Dari sisi mana kekeliruannya. InsyaAllah ta'ala. Ini orang-orang yang menerangkannya itu, itu sudah basi. Mereka cuma ambil dari seorang mulhid di masa kemarin itu sudah lewat. Namanya Zahid Al-Kautsari. Itu yang melemahkannya. Dari situ diambil nih ahlul, ahlul bidah ini. Nah, itu yang dia pakai menyebarkan bahwa ini haditsnya lemah. Hadits Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami di dalam Sahih Muslim. Haditsnya di Sahih Muslim. Iya. Kalau ada ahli sunnah yang melemahkan hadits di Sahih Muslim, mereka dari ujung timur sampai ujung barat berbicara tentang ahli sunnah. Nah, ini kalau dia menyelisih pemikirannya nggak apa-apa dia lemahkan hadits Bukhari Muslim nggak apa-apa mereka. Jelas ya? Jadi hadis itu Nabi bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah? Di mana Allah?" Itu Nabi yang bertanya. Jelas ya? Nabi yang bertanya. itu disebutkan oleh para ulama di buku-buku akidah. Kesepakatan tentang bolehnya menanyakan yang seperti itu. Baik. Mohon penjelasan mengenai doa kunut dan kunut nazilah yang ada di bab ke-14. Kalau memang dua-duanya maksudnya kunut nazilah, kenapa kok dibedakan oleh penulis penyebutannya? Ya memang kadang sesuai teksnya, teks haditnya. Itu kan di dalam menafsirkannya maknanya kunut di sini kunut nazilah. Kunut di sini maknanya begini. Itu kan di penafsirannya. Kadang di teks riwayatnya di dalam penerjemahan itu disebut sesuai dengan apa yang mendekati teks. Apakah termasuk syirik juga? Berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, tapi lokasinya misalnya di makam wali fulan. Karena anggapannya berdoa di tempat tersebut insya Allah berkah. Nah, ini namanya pembahasan apa? Tabarruk. Kemarin apa hukum tabarruk? Tabarruk yang merupakan syirik berapa keadaan? Ayo. Ya baru dua pekan kemarin lewat. Hah? Keadaan pertama dia syirik akbar. Kapan itu? Kalau dia meyakini yang dia pakai bertabarruk itu itu membawa kebaikan dengan sendiri ya. Itu maruk kemana? Syirik akbar. Yang kedua di syirik asgor. Syirik asgor itu di dua keadaan. Keadaan yang pertama dia jadikan sebuah sebab menjadi sebab padahal dia bukan sebab yang disyariatkan. Ini masuk kemana ini? Ini dia bentuknya. Dia berada di lokasi kuburan, dia jadikan sebab keberkahan. Dia berdoanya kemana? Bukan ke penghuni kubur, berdoanya kepada Allah. Jelas ya? Maka ini masuk di syirik asgar. Nah, yang kedua dia syirik asgar kalau dia memakai apa namanya bertabaruk dengan hal yang disyariatkan tapi dia lebihkan di kadar yang diizinkan. Dilebihkan di kadar yang diizinkan. Itu juga masuk ke dalam syirik asgar. Baik. Nah, itu bobit yang dianggap masuk di dalam kesyirikan. Tapi ini rincian rincian untuk penuntut ilmu. Ya. Jelas ya? Kalau untuk orang-orang yang biasa bikin seperti ini, jangan kasih rincian seperti itu. Bilang saja itu kesyirikan. Nah, boleh berbuat kesyirikan. Jelas ya? Nah, itu namanya fatwa dibangun di atas kaidah sadud dariah. Itu harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Kadang dalam masalah ada rincian, tapi si alim dia tidak mau kasih rincian. Dia ingin tutup pintu. Nah, ini bab penting ya. Ini kadang diingatkan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan dalam hal-hal yang seperti ini. tentang sahabat Abdullah bin Amr bin As lebih banyak meriwayatkan hadis. Pertanyaannya apakah hadis yang belum disampaikan ke kita dikarenakan hilang? Ya. Allah tidak menelantarkan agamanya dan terjaga. Jadi ya, kalau jangan beranggap bahwa kalau ada hadis yang tidak disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As berarti ada agama ini yang hilang. Gak mungkin lah hal tersebut. Jelas ya? Tapi dari sisi kita tadi bercerita dari sisi orang yang mengumpulkan banyak hadis. Bentuk mengumpulkannya. Iya. Apa perbedaan penggunaan alaihi salam pada malaikat dan para rasul? Tadi kan saya sudah terangkan bahwa tidak ada perbedaan untuk nabi dan rasul, untuk malaikat semuanya dipakai apa? Alaihi salam. Kalau satu orang dikatakan alaihi salam, dua orang dikatakan alaihi masalam, banyak orang dikatakan alaihi salam. Kan begitu? Tadi dikatakan bahwa keturunan Nabi dari turunan Al Hasan. Bagaimana adab kita terhadap mereka. Orang yang punya nasab kepada ahlul bait, ya, Bani Hashim, ah, ini dari keturunan ahlul bait ya. Ahlul bait itu ada beberapa kabilah. Jadi saya tadi cerita terkait dengan masalah Al Hasan, Al Husain. Ya terhadap ahlul bait secara umum ah, itu kita diperintah untuk memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Tapi bukan artinya diberikan padanya dari peribadatan penyembahan atau gulu ekstrim terhadap mereka tidak, tetapi bentuk penghormatan dan apa? pemuliaan. Ya, jadi bintang jatuh itu itulah yang disebut di dalam hadis ya, itu memang bahasanya orang bintang jatuh. Tapi kalau hakikatnya itu lemparan untuk syaitan-syaitan atau jin-jin yang mencuri berita. Mengapa para ulama ahli hadis masih mencantumkan hadis-hadis dhaif dalam kitab hadis mereka? Contoh Imamul Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan beberapa kitab lainnya. Sehingga Syekh Al-Albani merasa perlu membuat kitab sahih dan baik untuk kitab hadith tersebut. Itu ada istilah di kalangan para ulama hadith. Man asnada faqad abra'a dimmatahu. Siapa yang telah membawakan hadith dengan sanatnya, maka dia sudah lepas tanggung jawab. Jelas ya? Karena kalau dia bawakan hadith dengan sanatnya, Nah, itu orang bisa periksa ini sanad kuat atau tidak. Jelas ya? Adapun adanya hadits baif secara sanad diterangkan di dalam buku-buku, ini memang suatu bidan di dalam riwayat. bidan di dalam riwayat. Karena itu para ulama ahli hadits dia kenapa menghafal hadits-hadits lemah juga? Bukan untuk diamalkan. Ya. Salah satu contohnya Ibnu Ma'in dia ketemu dengan seorang rawi yang lemah. Rawi ini meriwayatkan dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Atau dari tabakatnya, Suhaib bin Sinan atau semisal dengannya. Rawi ini hadit-haditnya mungkar. Maka oleh Yahya bin Ma'in dihafal semua hadit-hadit orang ini. Orang bertanya kepada Yahya bin Ma'in, Loh, kenapa kamu hafal hadit-hadit dia? Ya, Kata Ibnu Main, jangan sampai ada orang yang menyusupkan hadit-hadit seperti ini ke dalam hadit yang sahih, sedangkan tidak ada yang mengetahui. Jadi kalau saya hafal, oh begitu ada yang bacakan, oh saya tahu, oh, ini haditnya si Fulan, bukan haditnya Fulan. Nah, itu salah satu faidahnya kenapa mereka menghafal hadit-hadit yang lemah. Karena itu Imamul Bukhari menghafal 100 ribu hadis sahih, 200 ribu hadis tidak sahih. Iya. Untuk apa? Itu bidang di dalam ilmu ilal. Pernah datang kepada Imamul Bukhari, Imam Muslim Ibnu al Hajjat. Dia bilang, ada satu hadis yang sangat indah bagiku. Kata Imam Muslim. Kata Al-Bukhari, apa hadisnya? Ya. Maka Imam Muslim sebut hadisnya. Kata Imam Al-Bukhari ini hadith, hadith yang sangat indah. Tapi di dalamnya ada ilah. Maka beliau pun terangkan ilahnya. Ya. Beliau terangkan ilahnya. Dari mana Al-Bukhari bisa terangkan ilahnya? Nah, itu karena dia hafal hadith-hadith yang tidak lemah itu. Sehingga dia tahu sudut kelemahannya di mana. Yang tersembunyi terhadap siapa? Imam Muslim rahimahullahu Ta'ala. Baik, jadi itu diantara sebab dan alasannya. Jangan tergesa-gesa ya, kita ada satu materi pembahasan ilmu mustalah hadits nanti insyaAllah Allah Ta'ala. <clears throat> akhir-akhir ini saya sedikit bimbang dan terusik dalam hati. Terus terang saya merasa punya semacam pendamping gaib. Saya dapatkan sekitar tahun 1994. Setelah saya puasa Senin Kamis dan membaca wirid beberapa dari Asmaul Husna, saya bisa berkomunikasi dengan pendamping gaib saya. Walaupun saya tidak bisa melihatnya. Saya biasa menangani anak-anak di sekolah yang pingsan dan kesurupan atau bahkan teman tangga kadang minta terapi ketika kurang sehat. Alhamdulillah selama ini banyak yang cocok. Apakah ada yang salah dengan kondisi saya seperti ini? Ya, ini hal yang berbahaya ya. Ya. Sebab ini pendamping gaib namanya itu jin. Harus dia tahu bahwa itu jin. Ya adanya dia dapatkan setelah puasa Senin Kamis, baca wirid-wirid, itu biasa jin seperti itu. Orang-orang yang ingin ditipu kadang disuruh ibadah, suruh ini, suruh itu. Baca dikir sekian kali. Jelasnya Dilakukan ritual-ritual tertentu. Pada malam Jumat dia tidur pocong, baca surah kul sebanyak seribu kali, dua ribu kali. Nanti akan datang begini, datang begitu. Ya memang dikasih dari hal bacaan-bacaan untuk menipu. Untuk menipu. Jelas ya? Maka apabila ada yang memperoleh kondisi yang seperti ini, pertama dia bertobat kepada Allah dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, dia jangan menoleh dengan hal itu. Ya. Dia belajar tauhid dengan baik, kemudian dia sandarkan tawakalnya kepada Allah. Kalau dia datang yang seperti ini, pendamping-pendamping yang seperti ini, bacakan saya ayat kursi, ya, bacakan dari surah Al-Baqarah, maka insya Allah Ta'ala akan hilang itu. Ya, akan hilang. Kemudian tidak usah dia peduli. Tidak usah dia peduli. Sebab sesuatu itu kalau diperhitungkan, terlalu diperhatikan, nah itu biasanya lebih mengganggu. Tapi kalau dia tidak perhatikan, ya dia selalu bersandar kepada Allah, maka insya Allah Ta'ala akan baik urusannya. Adapun membantu orang, Membantu orang itu kalau ada yang kesurupan, ada ini, itu cukup dia bacakan Al-Quran. Selesai dia tidak perlu pendamping seperti itu. Jelas ya? Bahkan itu adalah hal yang dilarang. Ya wallahu taala alam. Disebutkan bahwa Nabi Isa bertemu dengan Nabi Yahya. Apakah mereka hidup dalam satu masa? Kira-kira bagaimana? yang namanya saja berjumpa. Baik. Dalam surah Al-Imran ayat 55 disebutkan bahwa Nabi Isa diwafatkan. Lalu diangkat ke langit. Apakah mana mutawafika berarti menemui ajalnya? Ya, diwafatkan itu wafat bisa bermana ditidurkan. Bisa bermana ditidurkan. Baik. Itu ada ya di dalam bahasa Arab. Dan ada ayat di surah Az-Zumar yang menjelaskan seperti itu. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Nah, begitu diwafatkan, ada yang dia dikembalikan lagi. Nah, ini tidur namanya. Balik lagi rohnya dia biasa lagi aktivitas. Ada yang dia meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penggunaannya dalam Al-Qur'an. Baik. Ini kadang biasa dipakai ya oleh orang-orang mulhid untuk membuat ragu di dalam Al-Quran. Nah, itu ada buku ditulis oleh Imam Ahmad. Ya. Buku ditulis oleh Imam Ahmad membantah syubhat-syubhat yang seperti ini. Ibu saya pernah bernadar akan memberi uang setiap hari Jumat kepada fulan, fakir miskin. Apakah ada kafarah? Jika di hari Jumat ketiga, ibu saya tidak bisa memberikan uang. Namun di Jumat keempat, bisa memberi uang lagi. Jadi nadarnya memberi uang setiap hari Jumat kepada si fulan fakir miskin. Ya kalau teks nadarnya seperti itu berarti setiap hari Jumat dia beri. Jelas ya? Kapan dia tidak bisa melakukan nadarnya tersebut? Maka itu dianggap kepada orang yang tidak mampu menjalankan dari kewajibannya dan seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kewajibannya. Maka dia ada dua pilihan. Dia bayar kafara maka nadarnya gugur. Atau dia tetap lanjut, kapan dia memiliki kemampuan dia lanjut saja. Dia bayar apabila dia punya apa? Kemampuan. Dia lihat yang paling bagusnya untuk dirinya. Apakah sengaja membuat papan yang dikhususkan sebagai sutroh sebagaimana di masjid-masjid merupakan bid'ah dan dilarang Ya kalau dia pada hal yang berlebihan, yang berlebihan itu jelas tidak boleh ya. Yang berlebihan itu tidak boleh. Tapi kalau kadar yang diperlukan, seorang misalnya perlu, ya saya tidak berani mengatakan itu bida. Tidak berani mengatakan hal tersebut bida. Ini karpet boleh atau tidak? Hah? Jangan nanti alasannya, oh kalau begitu ini bisa membuka pintu. Semuanya pakai berlebihan nanti dalam masalah karpet. Kan begitu? Ya. Di sebagian masjid itu dibuatkan sandaran antara soft. Dibuatkan sandaran. Supaya orang ketika masuk masjid dia bisa bersandar membaca Al-Qur'an. Iya. Membaca Al-Qur'an. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bidah. Nah, tapi kalau kadar berlebihan di mana-mana, misalnya tiang-tiang apa namanya papan-papan, nah ini kan berlebihan. Ini sudah keluar dari hal yang wajar. Tapi kalau misalnya dia buat sesuatu, ya wajar lah misalnya dia yang perlu diambil, ya itu nggak ada, saya pikir nggak ada masalah, insya Allah taala. Baik, itu perlu didudukkan. Kaidah mengatakan dia bid'ah, dibahas. Itu ada kaidah-kaidahnya. Iya. Dan saya sendiri saya nggak berani untuk mengatakan sampai menghukumi misalnya itu bida. Orang yang kadang menghukumi ya bida, itu dia mungkin di akar masalahnya dia asalnya sudah memandang bahwa sutra itu tidak wajib. Sutra itu apa? Tidak wajib. Jadi ketika ada yang buat seperti itu, Nah, itu kadang dia langsung hukumi bidah itu bentuk dari tanattu berlebihan. Jelas ya? Sebagaimana umumnya misalnya ulama Saudi mereka berpendapat sutra tidak wajib. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwa sutra itu adalah wajib, nah, itu ada kaidah-kaidah tertentu bisa dipakai di situ. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Dan seterusnya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini kadang uh, menjadi titik pertimbangan. Ya wallahu taala alam. Bagaimana cara mengqadha salat fajar? Sementara ada keterangan bahwa tidak ada salat setelah salat subuh. Ya, tidak ada salat setelah salat subuh itu kalau salat sunnah. Tapi kalau dia belum salat wajib, Sholat wajib itu boleh dia lakukan kapan saja. Kapan dia terjaga, maka dia lakukan sholat. Kapan dia lupa, begitu dia ingat langsung dia lakukan sholat. Walaupun di waktu terlarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an salatihi, au nasiya anha, pawaktuha hina dakaraha." Siapa yang lupa dari sholatnya atau tertidur darinya maka waktunya ketika dia ingat Ketika dia apa? Dia mengingatnya. Apa benar saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam api majusi padam? Tidak ada cahaya terang yang menaungi kelahirannya. Memang ada riwayat ya, tapi riwayatnya lemah untuk itu. Apa hukum mengumumkan barang hilang di masjid? Seperti tadi siang ada yang kehilangan. Kalau panitia misalnya dapat barang-barang terus diumumkan kalau ada yang kehilangan ada barang atau dia katakan ada barang ditemukan misalnya. Nah, itu pengumuman. Kalau bentuk pengumuman di masjid dia sepanjang tidak mengganggu dan sepanjang pada hal yang mubah itu nggak ada masalah. Jelas ya? Yang dilarang itu kalau dia mencari. Yang dilarang. Eh ada yang ketemu nggak? Barang saya begini, barang saya begini. Nah, itu dia mencari. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida ra'aita man yanshudu dhalatahu faqulu atau ida ra'aitum man yanshudu dhalatahu faqulu la raddallahu dhalataka. Apabila engkau melihat ada orang yang mencari barangnya, misalnya hilang kambingnya, sapinya, dia tanya, ada nggak yang lihat begini, lihat? Maka katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu tersebut. Jelas ya? Baik. Maka itu kata Imam As-Sunani dalam Subulus Salam menunjukkan tentang haramnya yang mencari barang hilang dalam bentuk yang seperti itu. Kita lihat pertanyaan terakhir ya. Saya telah keluar dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Apakah saya diam saja? dan menjauhkan diri dari mereka atau menyampaikan penyimpangan yang saya ketahui pada teman-teman yang saya kenal. Yang pertama, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, dia diberi hidayah untuk hal tersebut. Semoga Allah menguatkan penanya di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu yang punya background yang dulunya seperti pemikiran seperti ini, dia belajar ilmu syar'i lebih serius lagi khususnya pemikiran-pemikiran yang keliru di kelompok itu. Itu dia pelajari di mana sudut-sudut kekeliruannya. Kemudian yang ketiga, ya memang ada dari bentuk kewajiban kadang. Sore yang tahu misalnya kesesatan suatu kelompok agar supaya lainnya tidak tertipu, apalagi dia sudah pernah menjadi sebab banyak orang tertipu masuk ke dalamnya, kadang dia punya kewajiban terkait dengan hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan spesifik ditanyakan pribadi saya. Dalam keadaan makmun masbuk, apakah boleh baca doa di akhir tahiyat salat? Ini bukan tahiyat akhir makmum. Nah, doa itu doa yang dibaca itu nanti di tasyahud terakhir sebab Nabi mengajarkan doa di mana? Di tasyahud terakhir. Ya, imam itu diikuti pada gerakan yang zahir. Imamnya berdiri, kita berdiri. Imamnya ruku, kita ruku. Terkait dengan apa yang dibaca itu tidak zahir. Kita tidak mengikuti imam di situ. Jelasnya kita ikut di kondisi kita di saat itu. Jadi itu bagi si masbuk tidak terhitung tasyahud terakhir. Nanti di tasyahud terakhir baru datang petunjuk Nabi hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a masya." Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia kehendaki. Ya wallahu taala alam. Waffaqana Allahu wa iyyakum lil ilmi nafi' wal amali salih.